Beliau membaca surat wa yurattiluha dan membacanya dengan pelan hatta takuna atwala min atwala minha hatta takuna sehingga jadilah surat tersebut lebih panjang daripada yang paling panjang darinya. Hadis ini juga diatkan oleh Muslim. Berarti hadis yang sahih. Penjelasannya yang dimaksud dengan subhah di sini adalah an-nafilah salat sunnah. Salat sunnah itu disebut subhah karena di dalam salat sunnah terdapat tasbih. Maka penamaan salat sunnah dengan subhah adalah mimba bi tasmiti syai' bi ba'di ajza'ihi. Menamai sesuatu dengan sebagian dari bagiannya. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sholat sunnah sambil duduk. Wadhalika dan itu terjadi Wadhalika fi akhir hayatihi Di akhir kehidupan beliau Lama sakula Tatkala berat badan beliau Karena gemuk Maka Nabi lebih sering Atau sering sholat Sunnah sambil duduk Sejak beliau tua dan gemuk maka beliau baca surat dan membacanya dengan tartil, tartil, tartil artinya pelan. Sehingga jadilah surat tersebut lebih panjang daripada yang lebih panjang darinya. Ini disebabkan karena tartil, karena bacanya pelan, tarosul sama pelan, wa dan dengan tadabur merenungkan maknanya. Maka jika beliau melewati ayat isinya ada, beliau berhenti untuk Ta'awada minta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Dan jika beliau melewati ayat isinya tasbih Beliau berhenti untuk bertasbih Jika beliau uh, marah melewati ayat isinya rahmah Maka beliau akan berhenti minta ya, kepada Allah dari kasih sayangnya Fatakunu suratu karena demikian cara bacanya maka jadilah surat tersebut bidalik agar-agar hal di atas atwala minallati atwala minha lebih panjang daripada surat yang lebih panjang darinya maka demikianlah kebiasaan Nabi dalam sholat malam ini ketika membaca Al-Quran baca surat ketemu ayat azab berhenti ketemu ayat tentang neraka berhenti minta perlindungan dari neraka ketemu ayat surga, kemudian berhenti dan berdoa minta kepada Allah agar bisa ya, agar bisa masuk surga. Demikian seterusnya. Dan ini hanya Nabi lakukan dalam salat malam dan tidak Nabi lakukan dalam salat fardu. Dan kaidah mengatakan masabata fil nafli yajuzu fil fardhi apa yang Nabi lakukan dalam sholat sunnah maka boleh-boleh saja seandainya ada orang yang melakukannya dalam sholat fardu namun tidak dianjurkan namun tidak dianjurkan sedangkan masabata fil fardi sabata fil nafli sedangkan apa yang Nabi lakukan dalam sholat fardu maka itu satu hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam sholat sunnah Kemudian eh, hadis selanjutnya dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menyampaikan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamut tidaklah meninggal dunia hatta kana aktsaru salati sampai mayoritas salat sunnah Nabi dalam keadaan duduk. Fihi isi hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mayoritas salatnya sambil duduk ketika dekat dengan wafat beliau li'annahu kabura karena beliau telah jadi tua wasakula dan berat badannya karena gemuk kemudian dari Nafi dari Ibnu Umar radhiallahu anhu beliau mengatakan aku solat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat dua rakaat sebelum duhur dan dua rakaat setelahnya dua rakaat setelah maghrib di rumahnya dan dua rakaat ba'dal isya yang Nabi kerjakan di rumahnya. Hadis ini juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini, hadis ini isinya tentang sholat rawatib. Sedangkan hadis-hadis sebelumnya itu tentang sholat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam. saya tidak dan akan datang riwayat dari Ibnu Umar sama sama-sama dari Ibnu Umar menyebutkan dua rakaat sebelum subuh. Fahadihi asro rakaatin maka inilah sepuluh rakaat tusamma rawatib yang disebut dengan solat rawatib dan dia adalah rawatib yang sunnah muakkadah yang pahalanya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Ini, maka tentang rawatib yang statusnya sunnah muakada itu diperselisihkan apakah 10 rakaat ataukah 12. Maka di sini kita jumpai di pendapat Pensara Sa'abdu Razak yang berpandangan bahasanya sunnah, rawatib yang sunnah muakada itu 10 rakaat dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, kemudian dua rakaat ba'dal maghrib dan dua rakaat ba'dal isya. Ini, namun nanti eh, dan ada pendapat yang lain berdasarkan riwayat yang lain yang menyampaikan bahasanya rawatib yang sunnah muakkadah itu 12 rakaat. Tambahannya adalah di duhur Kebeliah duhur empat rakaat. Kebeliah duhur empat rakaat. Wasayati min hadis Aisyah dan akan datang dari hadis Aisyah radhiallahu anha bahwasanya Nabi sholat sebelum duhur empat rakaat. Famin ahli ilmi maka di antara ulama Man ada ulama yang hamala dzalika memaknai hal ini ala halain ya, dengan dua keadaan. Maka terkadang Nabi Salat Qobliyah Duhur itu empat rakaat Sebagaimana versi Aisyah Dan terkadang Qobliyah Duhur beliau dua rakaat Sebagaimana riwayat Ibnu Umar Kemudian dari Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Ibnu Umar mengatakan hadatsatni Hafsatu. Hafsah yang merupakan saudaranya Ibnu Umar bercerita senyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena yusalli rakaatain beliau salat dua rakaat ketika terbit fajar wa yunatil munati dan bersurulah penyeru yaitu beradalah muadzin catatan kaki hadis ini juz'un bagian dari hadis sebelumnya Kalau Ayub, Ayub mengatakan wa urahu. Ura artinya menyangka. Kalau ara artinya yakin. Wa'urahu dan aku menyangka bahasanya Ibnu Umar mengatakan bahasanya dua rakaat sebelum duhur itu dua sebelum subuh itu dua rakaat yang ringan alias cepat dan demikianlah realitanya dua kopiah subuh dianjurkan untuk dilakukan cepat dan tidak dipanjang-panjangkan dan tidak dipanjang-panjangkan namun yang dituntunkan yang dianjurkan adalah ringan dan cepat maka ada beberapa sholat yang di sholat sunnah yang dianjurkan Itu tidak dinikmati dan berlama-lama dengannya yaitu ya, subuh kemudian eh, dan tahiyatul masjid saat khatib sudah e, menyampaikan khutbah demikian juga e, setelah selesai tawaf dua rakaat setelah selesai tawaf demikian juga dua rakaat yang ringan e, setelah bangun tidur sebelum sholat tahajud maka itu di dianjurkan untuk dikerjakan secara ringan alias cepat dan tidak disarankan untuk berlama-lama menikmatinya. Penjelasannya di isi hadis ini menyebutkan tentang sholat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat subuh. Yang ini dua rokat ini adalah mengenapkan sepuluh rokaat. Maka Ibnu Umar radhiallahu anhu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Salat sebanyak delapan rakaat. Hmm. Wa akhbaratu ukhtuhu sedangkan saudaranya Ibnu Umar yaitu Habsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan adanya rawatib, salat rawatib yaitu qabliyah subuh. Kalau yang dilihat Ibnu Umar sendiri delapan. Kemudian informasi dilengkapi berdasarkan keterangan saudarinya Hafsah ada dua rakaat yang lain yaitu dua rakaat sebelum subuh. Lianna karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan dua rakaat sebelum subuh di rumahnya sehingga total informasi yang diketahui Ibnu Umar ada sepuluh rakaat. Dan dua rakaat sebelum subuh ini dikerjakan oleh seorang muslim setelah terbit fajar dan setelah terdengarnya adanya muadzin untuk mengerjakan sholat subuh sebagaimana tadi di hadisnya dikatakan hinna yatluhu al-fajru dan yang sesuai dengan yang dituntutkan oleh Nabi dalam dua rakaat sebelum subuh adalah dikerjakan ringan artinya la yutala fihima tidak dilama-lamakan dan yang sesuai dengan sunnah Nabi dalam dua rakaat tersebut dan di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Dan terdapat dalam hadis Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma yang ini dijumpai dalam Jami' Tirmizi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu Adam Wahai Ibnu Adam, irka'li Salatlah untukku Ikhlas untukku Min awalin nahar di awal siang Sebanyak empat rakaat Akfika akhirahu Aku akan cukupi engkau pada Akhirnya, pada akhir Pada akhir nahar Di sini dia kala at-Tirmidzi dan ulama berselisih pendapat tentang eh, maknanya empat rakaat itu kapan dan sholat apa yang dimaksudkan. Kata Ibnu Qayyim di Zadul Maat aku mendengar Syekh Islam Taimiyah rahimallahu taala menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahasanya empat rakaat ini menurutku adalah sholat subuh dan qabliyahnya. Ya, sholat subuh dan qabliyah sebelumnya. Namun ada yang memaknai bahasanya ya, salat di awal awalin nahar di sini maknanya salat duha. Maknanya salat duha. Namun jika awalun nahar yang betul-betul awal awalun nahar maka yang lebih tepat penjelasan Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala bahasa itu adalah qabliyah subuh dan wajibnya yaitu salat subuh. Dan seandainya uh, makna hadis ini empat rakaat yang dimaksudkan adalah empat rakaat sholat duha, ya, maka yang dimaksud dengan aku cukupi akfika, aku cukupi dirimu di akhir nahar itu tidak mengharuskan maknanya kekayaan. Tidak mengharuskan maknanya adalah kekayaan. Ya, sebagian orang punya pandangan berdasarkan hadis ini bahasanya e, sholat duha e, sholat untuk e, membuka pintu kekayaan membuka pintu kekayaan empat rakaat sholat duha empat rakaat sholat duha maka e, maka hal ini kita e, bisa e, mbak kita respon dengan beberapa sisi. Yang pertama di awalin nahar itu sholat di awalin nahar itu apa maksudnya? Apakah itu sholat duha ataukah sholat subuh dengan kopliyahnya Maka itu mahalul bahas itu pembahasan tersendiri. Kemudian yang kedua akfika eh, akhiran nahar ya apakah ini Eh, apakah itu kemudian pasti bisa dimaknai artinya kekayaan juga pembahasan tersendiri dan, dan tentu eh, semata eh, kemudian jaminan akfika akhirah akhirahu yaitu akhirun nahar ya tidaklah tepat kalau diidentikan dengan kekayaan Waladhi yukrimuhullah maka orang yang Allah muliakan maka dia akan mengerjakan di awal pagi solat subuh dan dia solat sebelum solat subuh solat sunnah yaitu qabliyah subuh maka orang ini yukfa akan dicukupi an naharakullahu di seluruh siangnya ini adalah ganjaran yang besar tidaklah sepatutnya seorang yang berakal di membuang dan menelantarkan pahala yang demikian besar ala nafsihi sehingga dia menjadi orang yang tidak mendapatkannya. Kemudian dari Maimun ibn Mahran dari Ibnu Umar radhiallahu anhu beliau mengatakan, aku merekam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat. Dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan dan Hafsah bercerita kepadaku adanya dua rakaat di waktu pagi yaitu dua rakaat qabliyah subuh walam akun arahuma minan nabi sallallahu alaihi wasallam dan namun aku belum pernah melihat sendiri nabi mengerjakannya ya maka hadis Ibnu Umar fihi isinya isi hadis ini adalah E, menggabungkan dua hadis yang telah lewat. Dan sini ditegaskan oleh Ibnu Umar bahasanya beliau belum pernah melihat Nabi mengerjakan sholat qobliyah subuh ya, secara langsung. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya di dalam rumah. Maka istri Nabi lah yang bisa menceritakan secara e, detail dan pasti. Kemudian hadis selanjutnya dari Khalid Al-Hadza. Yeah. Ya. Hadza makna asalnya adalah tukang sepatu. Tukang sepatu. Namun uh, namun ini adalah nisbah yang tidak tidak sebagaimana zahirnya. Maka Khalid ini disebut al-hadza bukan karena pekerjaan beliau tukang sepatu. Namun Khalid ini disebut Al-Hadha karena beliau bergaul dengan para tukang sepatu. Nah. Ini, karena beliau suka duduk nemeni ini, tukang sepatu ini, dan berada di tempatnya tukang sepatu meskipun beliau bukan tukang sepatu. Dari Abdullah bin Syaqiq dia mengatakan aku bertanya kepada Aisyah tentang salatnya Nabi saw. Alaihi Wasallam Nabi lantas mengatakan karena yusalli qabla dhuhri rakaatain. Ya, Nabi sholat sebelum duhur dua rokaat dan setelah duhur dua rokaat, setelah maghrib dua rokaat, wabah dan isya dan setelah isya dua rokaat dan sebelum subuh dua rakaat. Kemudian keluar dari rumah, fayusalli binas, kemudian sholat jadi imam memimpin para sahabat. Kemudian beliau masuk kembali ke rumahku dan sholat dua rakaat. Wahadahu al mahfudu dan inilah yang terekam dari ibunda Aisyah radhiallahu anha. Sehingga al majmu totalnya ada 12 rakaat. Ya tentang sholat sunnah dua rakaat sebelum duhur dalilnya juga terdapat dalam hadis Ibnu Umar yang telah lewat dan masing-masing dari keduanya Ibunda Aisyah dan Ibnu Umar menceritakan apa yang beliau lihat sehingga manakah yang benar apakah sebelum duhur itu empat rakaat ataukah dua rakaat apakah empat rakaat sebagaimana versi riwayat Ibunda Aisyah dalam salah satu dari dua versinya ataukah sebelum duhur Nabi itu dua rakaat sebagaimana versi Ibnu Umar dan riwayat Ibunda Aisyah di versi yang lain maka yang benar yuhmal ala halaini mukhtalifain kita maknai dengan dua kondisi dan dua kasus yang berbeda sehingga kita simpulkan terkadang Nabi sholat dua rakaat di sebelum duhur wa ukha dan terkadang yang lain yusali arba'an Nabi sholat empat rakaat sebelum duhur atau yomal kita maknai dengan dua tempat yang berbeda. Sehingga kesimpulannya Nabi mengerjakan kalau di rumah maka Nabi kerjakan empat rakaat dan jika di masjid sehingga bisa dilihat oleh Ibnu Umar dan yang lain maka qobliyah duhur yang Nabi kerjakan dua rakaat. Dan terdapat dalam Muslim dari Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala radhiyallahu anha iya. dan beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam anaknya Abu Sufyan dan uh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah Ummu Habibah posisinya di Habasyah dan beliau uh, maka dan yang menikahkan adalah Raja Habasyah menjadi walinya. <clears throat> Ya, dari ibunda Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiallahu anha sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ma min abdin tidak ada tidaklah seorang hamba muslim yang salatnya ikhlas karena Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat dan 12 rakaat itu adalah salat tatawu dan bukan fardu kecuali Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga dan pengetahuan. Namun yang paling penting adalah amal dan praktek. Amal dan praktek. Bagaimanakah kita mengamalkan dan mempraktekkan 12 atau 10 rakaat salat rawatib sunnah muakada yang dikerjakan oleh Nabi kita yang mulia Ali salatu wassalam. Ya, kemudian dari Asib ibn Damrah dia mengatakan kami bertanya kepada Ali tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang hari. Fakal maka jawaban Ali, sesungguhnya kalian tidak akan mampu melakukannya. Man atau dari kami salah siapa saja yang mampu dari kami akan mengerjakannya. Maka Ali mengatakan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika matahari minhahuna posisinya di sini sebagaimana posisi si matahari minhuna di situ ketika sholat ketika waktu asar maka berarti sebelum matahari Allahu alaihi salam di siang hari maka pertanyaan ini dan semisal dan semisalnya menunjukkan semangat salaf rahimallahu taala untuk mengetahui tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dalam rangka berteori dan berwacana non min ajlil iktidai untuk diamalkan dan diteladani sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali mengatakan kalian tidak akan mampu melakukannya dari sisi rutinnya dan khusyuknya dan sempurnanya salatnya dan sempurnanya dan sempurna dalam masalah merutinkannya dan memberikan perhatian dengannya. Maka kami katakan siapa yang mampu dari kami akan mengerjakannya. Artinya arubah semangat untuk mengetahui hal tersebut itu kaimah ada. Dan siapa yang mampu melakukan hal itu di antara kami, sholat dia akan mengerjakannya. Sehingga dia beruntung dengan ganjarannya dan pahalanya. Maka Ali mengatakan jika posisi matahari di sini sambil beliau berisyarat ke arah timur, sebagaimana posisi matahari di situ, yaitu di arah barat, ya, Indal asr saat asar Artinya jika posisi matahari Ketika dia di timur seperti posisinya matahari Saat dia berada di posisi barat Ketika asar Maka yang dimaksudkan adalah waktu duha Maka di waktu duha Nabi sholat dua rakaat Yaitu dua rakaat sholat duha Maka di sini menunjukkan kalau Nabi mengerjakan sholat duha Iya, iya, iya. Sehingga kalau hadis ini sahih maka berarti sholat duha itu dasarnya adalah sunnah kauliyah dan fi'liyah. Sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah. Perucapan Nabi tentang keutamaan sholat duha dan wasiat Nabi kepada sejumlah sahabat untuk mengerjakan sholat duha ditambah Nabi mengerjakannya. Dan jika matahari posisinya di sini yaitu di arah timur seperti posisinya di situ ketika duhur. Artinya berarti posisi matahari kebelah zawal. Maka Nabi sholat empat rakaat. Ya, dan yang dimaksud dengan empat rakaat di sini sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian pensarah. Pensarah hadis ini adalah salatul awabin. di hidupnya. Karena ini asik-asiknya kerja. Nih, karena ini di jam asik-asiknya beraktivitas. Kurang lebih jam 11. Nih, kurang lebih jam 11 siang. Nih, maka orang kerja lagi asik-asiknya. Nih, maka orang yang ya, sedang semangat-semangatnya cari duit, nah, tentu menyisikan uh, eh, waktu ini untuk untuk berhenti dan sholat satu hal yang eh, tidak mampu dia kerjakan. Namun orang yang memang sholat itu jadi pikirannya, berpikir mengat Allah itu jadi pusat perhatiannya, maka dia mampu untuk eh, menyisikan waktu untuk berhenti mengerjakan mengerjakannya. Oleh karena itu Nabi sebut salat duha saat termadul fisal, saat anak-anak unta itu kepanasan sehingga berdiri karena pasir terasa panas, itu Nabi sebut dengan sebutan salatul awabin. Ya, salatnya orang yang memang serius dan bersungguh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu fituha ini semua dikerjakan di waktu duha. Maka tadi di awal duha Nabi sholat Kemudian ketika di waktu afdolnya sholat duha Nabi juga kembali sholat duha Kemudian Nabi sholat sebelum duha empat rakaat Yusali maka Nabi sholat setelah adzan duhu Sebelum ikomah sebanyak empat rakaat Inilah awatib duhu. Dan ini mencocoki dua hadis yang telah lewat, hadis Ibunda Aisyah dan hadis Ummu Habibah yang mengatakan kalau Nabi mengerjakan empat rakaat sebelum duhur. Kemudian dua rakaat setelah duhur. Artinya Nabi sholat setelah duhur sebanyak dua rakaat. Kemudian sebelum asar empat rakaat. Dan sebelum asal empat rakaat ini bukanlah rawatib, maksudnya bukan rawatib yang sunnah muakkadah. Waqat warada fiha dan tentang empat rakaat sebelum asar ini terdapat fadlun azim. Keutamaan yang besar sebagaimana dalam hadis yang diatkan Imam Ahmad dan yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rahimahullah imra'an shalla qabla al-'asri arba'an Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada seorang yang sholat empat rakaat sebelum asar. Dan hadis ini uh, eh, diat kelima Muhammad demikian juga diatkan oleh Abu Dawud. Nah, dalam riwayat Abu Dawud ada dua versi riwayat. Ada yang mengatakan Nabi itu asar sebelum sholat asar sholat dua rakaat. Kemudian versi yang kedua ini sebelum asar empat rakaat. Ini, namun Al Albani menilai bahasanya riwayat dua rakaat sebelum asar itu riwayat yang sah, riwayat yang taif. Sehingga riwayat yang kuat itu empat rakaat sebelum asar. Yang ini statusnya adalah sholat sunnah ghair muakkadah. Kemudian e, Nabi empat rakaat tersebut Nabi pisah per dua rakaat dengan doa ucapan e, keselamatan untuk malaikat dan para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu orang beriman laki-laki ya baik dari, e, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Ya, tapi dimungkinkan bahasa yang dimaksud dengan salam di sini adalah tasyahud awal. Yaitu bacaan tasyahud awal, bacaan tasyahud assalamu alayka ya nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalimat ini mencakup bar malaikat dan orang-orang semua orang soleh dari hamba-hamba Allah. Kemungkinan yang kedua yang dimaksud dengan taslim dalam hadis ini adalah yang terwujud dengan dengannya selesainya sholat. Karena sholat itu tahrimnya, pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah ucapan salam. Maka takbirnya disebut takbiratul ihram. Karena itu adalah takbir yang mengharamkan. Sehingga haramlah berbagai macam perbuatan yang sebelumnya halal. Dan ucapan salam itu disebut taslim, artinya penghalal yang membuat halal. Karena dengan ucapan salam maka halallah. Maka diperbolehkan sejumlah hal yang tidak boleh dilakukan ketika salat. Artinya Nabi mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Dari dua kemungkinan ini, kemungkinan yang kedua adalah audah wal akrab. Menurut pensarah itu yang lebih jelas dan lebih dekat. Wa yadullu alaihi dan ini didukung oleh zahir rentetan kalimat yang bunyinya Nabi pisahkan di antara dua rakaat dengan ucapan salam. Ditambah hadis yang lewat bahasanya salat malam dua rakaat salam dua rakaat salam dan dirat yang lain salatul laili wan nahari matna matna. Salat sunnah di malam hari dan di siang hari itu dua rakaat salam dua rakaat salam. Artinya Nabi memisahkan di antara dua rakaat tersebut dengan ucapan salam ke kanan dan salam ke kiri. Meskipun makna yang pertama juga makna yang muhtamil, makna yang mungkin dan tidaklah e, bisa kita salahkan orang yang memaknainya dengan makna yang pertama demikian kita lanjutkan baca lisha wassallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasallam Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang baru bab yang ke-41 dari kitab Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Eh, bab yang ke-41 adalah bab tentang sholat duha penjelasannya salat duha memiliki kedudukan yang agung. Eh, salat duha di antara salat tatawu yang terdapat hadis berisi motivasi untuk mengerjakannya, wa dan motivasi untuk melakukannya dan menjelaskan ganjarannya. Maka di antara hadis-hadis berkenaan dengannya yang menjelaskan urgensi sholat ini terdapat dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau mengatakan kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan tiga hal. Berwasiat supaya aku tidak meninggalkannya sampai aku mati. Puasa tiga hari setiap bulan, kemudian sholat duha, kemudian tidur dalam keadaan sudah mengerjakan sholat witir. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya sholat duha adalah di antara hal yang diwasiatkan oleh sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wasiat adalah al-amru al-muakkad, perintah yang ditekankan. Maka ini menunjukkan bahasanya sholat duha bukan hanya satu hal yang dianjurkan, namun dianjurkan dengan ditekankan. Kemudian terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar ya, Al-Ghifari yang nama aslinya Jundub bin Janadah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum ya, setiap ruas tulang kalian setiap paginya itu perlu sedekah disedekahi dan ini adalah sedekah dalam makna yang luas yaitu semua amal kebajikan oleh karena itu Nabi jelaskan Tasbih adalah sedekah Tahmid adalah sedekah Tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah Takbir adalah sedekah Mengajak pada kebaikan Atau memerintahkan melakukan kebaikan sedekah Melakukan kemungkaran juga sedekah dan mencukupi dari itu semua dua rakaat yang dikerjakan di waktu duha. Maka dua rakaat duha itu mencukupi sedekah untuk Ya, anggota badan anggota badan ini itu ruas tulang yang di hadis disebutkan ada 360 ruas tulang. Yang ini dituntut dari setiap muslim setiap harinya. Di hari di mana di situ matahari masih terbit. Untuk bersedekah dengan sedekah sebanyak jumlah was tulang yaitu 360 sedekah. Dan makna hadis ini bahasanya susunan dari tulang-tulang ini. Tersusunnya tulang-tulang ini dan sehatnya tulang-tulang ini adalah min a'zami ni'amillahi. Di antara nikmat Allah yang besar atas hambanya. Maka setiap tulang perlu sedekah yang disedekahkan oleh seseorang anhu untuknya. Liyakuna dzalika supaya itu sebagai bentuk syukur terhadap nikmat ini. Wafihati salat dan dalam salat ini semua anggota badan itu bergerak, tunduk, mutadallilah dan merendah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Fatakunu majzi'an maka jadilah eh, dua rakaat salat dua itu mencukupi sebagai kompensasi dan pengganti dari syukur nikmat atas selamatnya dan sehatnya anggota badan anggota badan ini. Kemudian terdapat dalam Sahih Muslim dari Zaid ibn Arqam radhiallahu anhu, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salatul awabin, salat orang yang serius dan sungguh-sungguh kembali kepada Allah adalah hina tarmadul fisal, ketika anak-anak onta kepanasan. Maka waktu ini waktu eh, pasir itu terasa panas, sehingga anak onta kepanasan adalah afdalu awqati adaiha. Adalah waktu pelaksanaan sholat duha yang paling utama. Yaitu ingdama pada saat e, telah lumayan panasnya, telah sangat tashtaddu telah sangat panasnya terik sinar matahari. Dan mulailah al-fisal. Al-fisal maknanya sigarul ibil anak-anak onta mulai tahassu merasakan panasnya terik sinar matahari. Maka itu waktu sholat duha yang paling utama. Wa ingkana ha, meskipun waktu sholat duha dimulai sejak terbitnya matahari dan meningginya matahari seukur satu tombak yang kalau pakai menit ba'da setelah terbitnya matahari takriban kurang lebih ubuk sah seperempat jam 15 menit kemudian yang tatu waktu sholat duha memanjang sampai matahari berada istiwa lurus fika batis di tengah-tengah di tengah-tengah langit yang bakal pakai menit berarti kurang lebih 10 menit sebelum zawal ya, atau 10 menit sebelum tibanya waktu zuhur. Ya, dan eh, waktu terbit, waktu zuhur itu ya, tidak konstan, tidak stabil sehingga kita tidak bisa memberikan jawaban secara pasti kapankah waktu duha berakhir jam berapa tidak bisa ya 10 menit tadi dari Sabtu Razak 10 menit sebelum waktu subuh sebelum waktu duhur wa kulluhu maka ini semua adalah waktu sholat duha maka waktunya luas dan waktu yang paling afdal ketika matahari telah panas kurang lebih jam 11 eh, Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala menyebutkan sejumlah hadis-hadis tentang keutamaan sholat duha kemudian dikomentari maka hadis-hadis yang sahih ini dan yang semisal dengannya menjelaskan banyak sholat pada waktu duha adalah hasanatun mahbubatun satu kebaikan yang disukai demikian di macam fatwa kemudian dari Yazid ibn Rizki dari Mu'adah Mu'adah adalah muridnya Aisyah maka Mu'adzah mengatakan, aku berkata kepada Aisyah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat duha? Jawaban Aisyah iya. salat duha yang Nabi kerjakan empat rakaat dan Nabi tambahi, masya Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, maka kalimat ini masya Allah ya, dalil sebagai nama yang mengatakan tidak ada maksimal rakaat salat duha. Di sini riwayat Muslim. Fihi maka isi hadis ini penjelasan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha sebanyak empat rakaat dan Nabi tambahi rakaat tersebut, masya Allah ala hadal adad dengan bilangan yang Allah kehendaki. Oleh karena itu idat tayasar jika memungkinkan bagi seorang muslim maka dia bisa sholat duha dua rakaat, bisa empat rakaat, bisa enam rakaat, bisa delapan rakaat. Fala haraja alaihi maka itu tidak mengapa. Kullu dzalika di sunnah. Semuanya ada dalam hadis. Qil dan ada yang berpendapat mayoritas salat duha delapan rakaat. Pendapat yang lain mengatakan mayoritas maksimal salat duha ini atau ini maksimal salat ada yang berpendapat maksimal salat duha delapan rakaat, waqil pendapat yang kedua mengatakan maksimal salat duha belas rakaat Wakil dan pendapat yang ketiga mengatakan laisa li aktsariha haddun. Tidak ada batas maksimal rakaat salat Tuhan. Bahkan seorang itu yatanafal dia mengerjakan salat sunnah mayatayasa apa yang mudah baginya di waktu ini. Di dalil pendapat yang ketiga laisa li aktsariha haddun adalah kalimat wa yazidu masyaallah Kemudian dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik beliau mengatakan Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha sebanyak enam rakaat. Catatan kaki di sananya terdapat Hakim ibn Muawiyah dan dia mastur. Ya, dia mastur tidak diketahui datanya dan Ziyad ibn Ubaidillah dan dia makbul. Akan tapi Diatkan oleh Tabrani dalam Mujam Awsat dari Umar ibn Khalid ibn Ibad dari Ziyad ibn Ubaidillah ibn Rabi dari Al Hasan dari Anas. Ya, maka berarti makbul itu e, derajatnya hasan jika dia memiliki penguat. Di sini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ada penguatnya riwayat atau berani. Penjelasannya visi hadis ini bahasanya sholat Tuhannya Nabi itu enam rakaat. Ini tidaklah bertabrakan dan bertentangan dengan keterangan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Li'annaha qalat karena Ibnu Aisyah sendiri mengatakan wa yazidu masyaallah. Maka Nabi terkadang sholat empat rakaat, enam rakaat, bahkan masih ditambah lagi sebagaimana Allah kehendaki. Dari Abdurrahman ibn Abi Laila beliau mengatakan tidak ada satupun sahabat yang memberitakan kepadaku kalau dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha kecuali Ummu Hani. Fa'innaha maka Ummu Hani, Ummu Hani ini anaknya Abu Talib, sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'innaha Ummu Hani ada satu cerita bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya saat Fatu Mekah. Lantas mandi, kemudian sholat delapan rakaat. Tidaklah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan satu sholat pun yang lebih cepat dari delapan rakaat tersebut. Namun meskipun ringan dan cepat, Nabi menyempurnakan rukuk dan sujud. Diriatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sabbaha mengerjakan sholat sunnah sebanyak 8 rakaat. Artinya sholat sama nih rakaat mengerjakan 8 rakaat. Dan sholat sunnah disebut dengan subuhah dan ini adalah minta semiyati syai' biba'di afrodihi. Menamai sesuatu dengan sebagian anggotanya. Contoh yang lain adalah lima ekor kambing maka kambing disebut dengan ekor maka ini menamai sesuatu dengan sebagian bagiannya disebut ekor saja dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan aku tidak melihat batang hidungnya sejak ya, seminggu ini sejak ya, tiga hari yang lewat maka disebutkan cuma batang hidung dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan ini namanya tasmiyatu syai' bi ba'di afradihi. Fatusamma maka salat sunnah disebut subahah dan disebut juga dengan sajadah. Wahadal adat dan bilangan ini delapan rakaat itu masuk dalam keumuman perkataan Aisyah radhiyallahu anha wa yazidu masya Allah. Nabi tambahi sebagaimana Allah kehendaki. Ini perkataan Abdurrahman ibn Abi Laila aku tidak pernah melihat uh, atau perkataan Ummu Hani, aku tidak pernah melihat Nabi mengerjakan satu sholat yang lebih cepat dari itu, namun sempurna rukuk dan sujudnya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya secara ringan. Illa akan tetapi Nabi rukuk sampai tenang dalam keadaan rukuk, sujud sampai tenang dalam keadaan sujud. Maka ringan dan cepat ini berbeda dengan sholatnya Nabi di malam hari. Kalau di malam hari, fa'inau kana yutiluha. Maka dari sholatnya dinikmati dan dilama-lamain. Dan sholat Nabi di waktu di duha tidak di tidak dilama-lamakan. Ya, namun cepat saja. Kemudian dari Abdullah bin Syakir Aku bertanya, aku berkata kepada Aisyah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha? Qalat Aisyah mengatakan tidak pernah kecuali manakala Nabi datang min maghribihi dari safarnya. Kecuali manakala Nabi pulang safar sebagaimana di sarahnya atau sebelumnya hadis ini juga dilihatkan oleh Muslim berarti sahih. Ila ayakuna ja'a min safarin kecuali pada saat pulang safar. Maka hadis ini menyelisih zahirnya menyelisih hadis-hadis yang menetapkan sholatnya Nabi di waktu duha. Dan para ulama menyimpulkan hadis tentang sholat duha ada tiga kategori. Yang pertama isinya menetapkan sholat duha secara mutlak. Semisal perkataan Aisyah ketika ditanya apakah Rasulullah apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha Aisyah mengatakan iya empat rakaat wa yazidu masya Allah yang kedua hadis yang isinya sholat duha Nabi itu muqayyad dibatasi dengan kedatangannya dari safar contohnya perkataan Aisyah yang di hadis yang baru saja kita baca kemudian yang ketiga adalah meniadakan kalau Nabi pernah sholat duha sama sekali Contohnya perkataan Aisyah radhiallahu anha yang mengatakan, "Ma wa masabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha subhatad duha qattu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat sunnah duha. Catatan kaki dilihatkan oleh Al-Bukhari. Maka untuk hadis jenis yang ketiga ini dimaknai dengan Aisyah meniadakan kalau dia melihat Nabi sholat duha dan tidak meniadakan adanya sholat duha pada Nabi. Eh, Lianna karena Aisyah menetapkan sabatat indaha terbukti menurut beliau adanya salat duha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat, bukan berdasarkan melihat langsung. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merutinkan sholat duha. Oleh karena itu Aisyah tidak melihat Nabi mengerjakan sholat duha. Namun di sisi yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong dan memotivasi Abu Hurairah untuk merutinkan sholat duha. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan maka apakah yang afdal adakah merutinkan sholat duha sebagaimana dalam hadis pesan Nabi kepada Abu Hurairah ataukah yang lebih utama adalah tidak merutinkan sholat duha dalam rangka meneladani dan mencontoh praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka masalah ini satu hal yang diantara perkara yang tanah zaufihi mereka para ulama berselisih tentangnya kesimpulan dari <coughs> Ibnu Taimiyah wal ashbahu dan yang menyerupai kebenaran kemana terjemah letterlocknya yang lebih menyerupai kebenaran, lebih mendekati kebenaran. Ini terjemah bebasnya wal asbah dan pendapat yang paling kuat kita katakan. Maka namudawiman ala qiyamil lail. Siapa yang rutin qiyamul lail agnahu an mudawamati ala salat duha. Maka itu sudah mencukupi tidak perlu merutinkan salat duha. Sebagaimana demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi itu rutin salat malamnya, maka duhanya tidak rutin. Wa makana yanamu min lain Siapa yang ketiduran sehingga tidak pernah salat malam sebagaimana Abu Hurairah. Karena beliau pegadangan untuk murojaah hafalan hadis sampai larut malam. Maka eh, Abu Hurairah tidak eh, bukanlah sahabat yang merutinkan sholat malam. Ya, maka fasolat duha badalun an qiyamil lail maka mengutinkan sholat duha perlu dilakukan sebagai ganti sholat malam. Maka Nabi berpesan kepada sahabat yang tidak rutin sholat malam, semisal sahabat Abu Hurairah. Itu kesimpulan <coughs> Ibnu Taimiyah. Ya, bahasanya yang rutin sholat malam maka yang lebih afdal bagi dia mencontoh Nabi tidak rutin sholat duha dan yang tidak rutin sholat malam sebagaimana Abu Hurairah maka berlaku padanya wasiat Nabi rutinkan sholat duha. Kemudian dari Abu Sa'id Al Khudri radhiallahu anhu dia mengatakan Nabi terkadang sering sholat duha sampai-sampai kami katakan Nabi tidak pernah tidak sholat duha. Jadi hari-hari yang lain Nabi tidak pernah sholat duha. Yeah. Sampai-sampai kami katakan Nabi tidak pernah sholat duha. Catatan kaki diatkan oleh eh, oleh At-Tirmidzi di jamiknya di sananya terdapat Muhammad ibn Rabi'ah dan dia soduk kemudian ada Fudail ibn Marzuk dan dia soduk Yahim terkadang waham ditambah Atiyah al-Ufi dan dia taib melakukan tadlis kesimpulannya di sini sana yang taif Maka isi hadis ini menjelaskan bahasanya lam yu'had ay lam yu'raf. Tidaklah dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mudawamah merutinkan salat duha. Wa inna namun hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha ahyanan terkadang dan meninggalkannya terkadang. Maka sanad hadis itu dhaif namun isinya benar. Bahasanya Nabi tidak merutinkan salat duha. Dengan alasan yang tadi telah disebutkan, Aisyah tidak pernah melihat Nabi sholat duha. Meskipun Aisyah tahu kalau sholat duha itu dituntunkan berdasarkan riwayat. <coughs> Dan kemudian dari Abu Ayyub Al Ansari, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yudminu punya kegemaran mengerjakan empat rakaat Indah zawal syamsi ketika matahari bergeser ke barat. Maka aku tanyakan wahai Rasulullah Anda menggemari empat rakaat ketika matahari geser ke barat. Maka Nabi mengatakan bahasa pintu langit terbuka ketika matahari geser ke barat. Fala turtaju hatta tusala adzufu. Maka tidaklah kemudian e, tidaklah ditutup sampai dikerjakan sholat duhur. Maka aku ingin naik untukku di waktu tersebut kebaikan. Dan aku tanyakan, afikulihin akhiroah, apakah ada bacaan di setiap rakaat tersebut empat rakaat tadi? Abu Ayub mengatakan iya. Kemudian aku tanyakan, apakah sudah ada ucapan salam yang berfungsi sebagai pemisah Nanti ada rakaat salam, dua rakaat salam. Abu Ayyub mengatakan tidak. Catatan kaki, diat kelima, juga diat kelima Muhammad dalam musnad dan Ibnu Majah. Dalam sananya terdapat Ubaidah ibn Mut'aib dan dia orang yang ta'if Namun memiliki syahid, syahid itu penguat, namun sahabatnya berbeda dari hadis berikutnya setelah itu. Illa akan tetapi ya disebutkan tidak adanya ucapan salam yang menjadi penyela ini adalah keterangan yang bersendirian dibawakan oleh Ibu Ubaidah dan tidak ada penguatnya. Dan hadis yang ke-294 dari sahabat Ayub sama berarti dia mutabik dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan redaksi yang semisal. Kalau mutabi artinya penguat dengan sahabat yang sama. Sama-sama Abu Ayyub. Kemudian uh, penjelasannya. Yeah. Tutminu engkau menggemari. Yang dimaksud dengan menggemari tudawimu merutinkan empat rakaat indah zawal. Wal murad yang dimaksud dengan indah zawal adalah ba'da zawal Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Sa'id, e, al-ati yang akan datang berikutnya. Ya, di sana disebutkan kalau Nabi sholat empat rakaat ba'da setelah matahari geser ke barat sebelum mengerjakan sholat duhur. Sehingga berarti empat rakaat tersebut adalah qobliyah sholat awatib duhur yaitu qobliyah. Maka hadis ini wala' di ba'dahu maka hadis ini 293 sampai akhir judul akhir bab berkaitan dengan qobliyah tuhu dan tidak berkenaan dengan sholat duha. Ini, maka pembahasan tentang sholat duha berakhir di hadis 292. Hadis 293 sudah tidak lagi membahas sholat duha. Nabi katakan pintu langit terbuka saat matahari, eh, matahari Fala tuhtaju maknanya la laku Tidaklah ditutup pintu-pintu langit di waktu ini bahkan terbuka sampai ya, sampai sholat duhur dikerjakan. Maka dalam hadis itu terdapat motivasi untuk muhafadah merutinkan empat rakaat setelah matahari geser ke barat sampai sebelum iqamah sholat duhur dikumandangkan. Maka aku suka naik untukku di waktu ini khairun kebaikan. Maka dan solat adalah min a'zabil khair termasuk kebaikan yang paling besar dan yang paling mulia. Dan ada yang bertanya kepada Abu Ayub, apakah di setiap rakaat terdapat kiroa? Artinya hal apakah di setiap rakaat terdapat kiroa? Maka Abu Ayub mengatakan iya. Artinya yang dimaksud dengan kiroa membaca al-fatihah dan membaca ayat atau surat setelah al-fatihah. Apakah ada untuk ucapan salam pen, eh, sebagai pen, eh, sebagai jeda? Maka Abu mengatakan tidak. Hada maka ini menunjukkan bahasanya salat tersebut dikerjakan tanpa ada ucapan salam sebagai uh, ucapan salam penyela. Namun tadi telah disebutkan di catatan kaki riwayat ini bersendirian diriwayatkan oleh perawi yang bermasalah. Oleh karena itu yang lebih utama adalah empat rakaat tersebut dikerjakan dengan adanya ucapan salam penyela menimbang keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah di malam hari dan siang hari itu dua rakaat salam dua rakaat salam ya tentang e, Salatul Laili wa Nahar matna matna diriatkan oleh Al Musannif at Tirmidhi di jami'nya dan yang lain. Sa'im Lubas di Majmu Fatawa di jilid 12 mengatakan sanatnya sahih. Ya, meskipun perlu diketahui ada ulama yang mentaifkannya. Mentaifkan tambahan wan nahar. Kalau salatul lail matna-matna itu sahih. Diatkan oleh Bukhari. Ya, tapi ya, tambahan wan nahar ah, itu diperselisihkan. Saya Ibnu Bas rahimallahu taala dan beliau muhadis ya, termasuk yang menilai bahasanya tambahan an-nahar itu sahih. Kemudian dari Mujahid dari Abdullah ibn Sa'ib Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena yusalli arbaan salat empat rakaat setelah matahari geser ke barat sebelum mengerjakan salat duhur. Nabi katakan ini adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit dan aku ingin agar naik untukku di waktu ini amalun saleh amal saleh. Maka hadis eh, eh, hadis Abdullah ibn Sa'ib radhiallahu anhu semakna dengan hadis Abu Ayyub al Ansar yang telah lewat. Wafi isinya mayatulu sawahatan ya, menunjukkan secara gamblang bahasanya empat rakaat yang dirutinkan oleh Nabi adalah sholat rawatib duhur qabliyah maka isi hadisnya adalah al-hathu dorongan dan motivasi untuk mengerjakan sholat empat rakaat ini sebelum sholat duhur Hadis yang terakhir dari Asim ibn Damra dari ali anak Anasnya Ali karena Yusali beliau salat empat rakaat sebelum duhur dan Ali menyebutkan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yusaliha mengerjakannya ingda zawal ingda zawal tadi maknanya ba'da zawal bukan pas saat zawal karena itu waktu terlarang untuk salat namun ba'da zawal wa yamutu fiha dan beliau panjangkan. Wa yamutu fiha artinya yutilu fiha al-qira'ata. Nabi lamakan bacaannya dan Nabi lamakan rukuk dan sujudnya. Ya demikian yang kita baca sembatan malam hari ini wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi Wa udawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك